Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhum idza da'auta fa khussal muslimina biddu'a wanwi annaka la tadkhulu fid du'a illa ma'a ghairik fa bihadza tulhaqu bil abdal wa ammim fid du'a binahwi wa jami'al muslimina wa auladahum كما في قوله إلهي بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيهم fa innahu bidzalika kama nahfazuhum hatta yadkhula jami'u auladi adam illa al-musyrikin ha idza da'uta fa khussa al-muslimin bid-du'a kalau kamu berdoa khususkan muslimin doa yang baik Hah? Artinya umumkan kepada kaum muslimin jangan pribadi tapi secara khusus kaum muslimin doa tadi itu. Wanwi annaka la tadkhul fi du'a illa ma'a ghairik. Niatkan kamu kalau berdoa juga doakan yang lain. Kalau kamu begitu selalu mikirkan kaum muslimin, kamu doakan kaum muslimin, fa innaka tulhaq fa bihadza tulhaq bil akan dimulhakkan kamu akan digolongkan dengan wali-wali abdal. Karena wali-wali abdal itu yang dipikiri adalah orang-orang Islam. Jadi ada wali-wali yang Allah jadikan dia tadi itu seluruh pikirannya, seluruh tenaganya, seluruh usahanya untuk masyarakatul muslimin. Itu sifatnya wali abdal. Hmm? Wali abdal itu juga disebut aktobus sab'ah. Aktobus sab'ah. Ya. Nah, Wali abdal ini yang dipikirkan muslimin kalau selalu mendoakan muslimin untuk diampuni oleh Allah, selalu mendoakan muslimin untuk diberi hidayah oleh Allah. Enggak pernah doanya hancurkan mereka ya Allah. Oh no. Karena itu lek eh, wong kejem ngono tidak dadi wali wis. ya? Jadi muslimin itu adalah eh, wali abdal sifatnya rahmah. Nah, di antaranya juga siapa orang mengucapkan syafirullah lil mu'minina wal minat setiap hari 27 kali kutiba minal abdal. Jadi digolongkan wali abdal. Kenapa? Selalu doakan orang muslim diampuni dosanya Allah. Kelihatan orang maksiat doa no api. Ya apa caranya dia tadi itu dapat hidayat? Hah? Karena itu kalau berdoa jangan pribadi. Ini niatkan untuk kaum muslimin dan anak-anaknya. Sampai kalau salam itu kamu salat salat assalamualaikum warahmatullah. Jangan kamu kasih salam di sampingnya kamu aja. Seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kanan kamu kalau kamu noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kiri kamu. Sampai akhir alam sudah. Akhir dunia, ujung dunia. Baik itu muslimin minal ins atau muslimin daripada jin. Subhanallah. Kemudian kalau kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kamu setiap salat pakai nah. Dhamir mutakalim al ghair. dinas siratal mustaqim. Lihat kan sama muslimin dapat hidayat juga semuanya. Malah sebagian ulama, sebagian habaib itu kalau kamu gunut walaupun salat sendiri, Jangan Allah mahdini, Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kamu niatkan muslimin auladihim. Nah, kalau semuanya hatinya bagus begitu insyaallah dapat hidayah semuanya orang Islam ini. Hah? Ada kelihatan orang Islam yang fakir doakan ya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya ya Allah gitu. Apa kan melarat kan. Oh, dak iso jadi wali abdal kan kelihatan ada orang sakit ya Allah sembuhkan ya Allah itu oleh Abdul itu begitu Hah? juga demikian dalam ilahi bihaqil gam ah, ilahi bihaqil hasan wa akhi sebelum subuh ya wa ummihi wa abi wa jaddihi wa banihim itu ke niatkan wa ummihi itu Bukan Siti Fatimah aja. Tapi Ummahatil Mukminin juga. Ilahi bihaqil Hasan wa akhi wa ummihi wa abi ummihi di sini sifatnya umum aja. Niatkan semua ummahatil mukminin, ibunya orang-orang mukmin semuanya. Afdaluhun paling afdolnya adalah dipimpin oleh Fatimah Zahra. Kenapa? Karena beliau adalah Sayyidat, Sayyidatun Nisa'il Nisa'il Alamin. Hah. Pemimpinnya Fatimah Zahra tapi semuanya kamu doakan. Wa abi, siapa abahnya Hasan Hussein? Hah? Sayyidina Hasan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waliul mu'minin. Amirul Mukminin. Niatkan orang mukmin semuanya. Hmm? Niatkan orang mukmin semuanya karena beliau adalah amirnya, pemimpinnya, walinya. Penolongnya. Wajadi Sayyidina Muhammad SAW abuhum Abul Mukminin semuanya. Karena itu dalam kira Ibn Mas'ud, An-Nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim wa azwajuhu ummatuhum wa abun lahum. Tapi enggak boleh baca itu. Syad, kira asyadah itu. Ya. Nabi sebagai abun lahum. Ya. Fa innahu amma ma bidzalika kama nahfadhuh. Sesungguhnya mereka mengumumkan eh, para salaf ini mengumum menyatakan umum sebagaimana kita apalkan hatta yadkhul jami'u auladi Adam. Bukan hanya sekedar nah, kalau nabi bukan abul mukminin umat Muhammad aja. Semua mukminin hatta anbiya abuhum adalah sayyidina Muhammad saw. allah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga anak-anaknya Nabi Adam turun Nabi ada yang mukmin semuanya didoakan. Ilal musyrikin kecuali orang musyrik yang didoakan. Faham Nah, ini satu sikap yang sangat hebat yaitu kepedulian kepada orang mukmin. Jangan ada dendam pegel sama orang mukmin. Doa noai. Mungkin berkat doanya kamu mereka akhirnya ah, menjadi orang yang sadar kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.